Para ikhwan kita lanjutkan pembahasan insyaallah kan tadi ada beberapa pembahasan yang terlewatkan oleh kita itu fawaid ijtibar atau fawaid ini apa saja faedah dari faedah ijtibar kemudian juga apa ya motorat motorat yang timbul akibat taklid Allah di akhir pembahasan jika tidak lupa kita akan singgung secara ini ringkas insya Allah. Sebelum kita lanjut pembahasan tentang ta'assub, di sini ada berapa hal yang dijelaskan oleh Syekh atau para ulama yang lainnya tentang bahwa anak istia ulama istafadu minha wa tudras. Ini mana ikhtiar ulama. Tapi yang wajib kita al-akhdhu bima sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita wajib mengamalkan hadis-hadis yang sudah jelas datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaki idza dalil, ini apabila ada pendapat ulama yang menyanggah dalil atau berbeda mana uh, tidak sesuai dengan dalil-dalil ini Fayajib akhdu akhdhu bidalil wa la yajuzu ta'assub liqa'ilihi. Tidak boleh ta'assub bagi orang yang membelanya. Ini berapa penjelasan yang disebutkan oleh para ulama tentang hal ini yaitu tentang pembahasan kita itu tentang ta'assub tadi. Ini tentang ta'assub yang akan kita bahas nanti. Pertama definisi ta'assub kita akan bahas tentang definisi ta'assub. Definisi ta'assub secara umum adalah ini nasratul batil. Nasratul apa perbedaan antara ta'asub dan taklid? Kalau taklid dia tiba. Kalau ini enggak, orangnya berdegil. Apa itu berdegil? Membela, menggunakan adillah-adillah dhaifah. Bahkan mungkin perlu berbohong demi untuk membela ta'asub mazhab ini. Dahulu umat ini telah ditimpa oleh suatu fitnah itu fitnah ta'asub terhadap mazhab ma'yan. Dahulu sebelum Saudi sekarang itu di Masjid Masjidil Haram itu ada empat mihrab, mih, eh, apa apa? mimbar. Jadi waktu Jumat itu saja itu ada empat khatib dan empat jamaah. Coba bayangan. Sebelum ini berdirinya daulah Saudi ini sekarang ini itu masih ada foto-foto lama kelihatan. Masing-masing punya mimbar. Syafi'i ada mimbarnya. Ya Maliki ada, Hanabila ada, Hanafi ada. Demikian. Ini kelemahan umat akibat daripada taas sehingga mengakibatkan umat ini mudah dimasuki oleh musuh-musuh dari luar. Jadi nasatul batil. Ini pendapat-pendapat yang lemah lalu mereka apa? Mereka dukung padahal itu batil. Tapi awalnya tetap dari awal ingin ini hawa karena dia cocok pendapat itu dengan dia sehingga dia tetap membela. Padahal sudah jelas pendapat itu lemah tapi tetap di dibela dengan dalil-dalil atau dengan melakukan takwil yang sangat panjang, proses yang begitu sulit, dia akan tetap melakukan demi membela terhadap ta'asub. Ta'asub ini berbagai-bagai macam. Ima ta'assub kepada kelompok mayat atau kepada seorang guru, ta'asub kepada mazhab, ya. Ini banyak macam-macamnya. Maka ta'asub ini sebagaimana telah kita sebutkan tadi, umat ini telah mengalami sejarah sangat pahit dengan ta'asub ini. Tapi alhamdulillah, berkat dakwah sunnah Syekh Muhammad Wahab kembali umat Islam ini bisa dipersatukan di atas sunnah sehingga pada eh, daulah Saudi hanya tinggal satu mimbar ya satu mimbar dan yang umat Islam kembali sholat di satu imam padahal kalau sebelum itu terjadi yaitu masing-masing sholat Jumat masing-masing khatib pas waktu yang berdekatan gitu ada khatibnya ada imamnya masing-masing itu terjadi di di mana? Di Makkah. Ya, ini akibat dari sebuah taksub. Di sini ada beberapa keterangan yang sangat bagus dilakukan oleh ulama tentang taksub-taksub ini yang memang ini pada masa sekarang taksub-taksub ini mulai agaknya menimpa sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah. Telah dijelaskan dalil seterang, namun mereka tetap melemparkan demi untuk membela suatu kebatilan itu dengan apa argumentasi-argumentasi yang memang mereka cari-cari. Begitulah orang-orang taksub tadi. Jadi Ta'asub makmum jelas. Jangankan ta'asub kepada kelompok-kelompok yang tidak berpengalaman kepada Al-Quran Sunnah. Di masa Rasulullah SAW terjadi khilaf di antara muhajirin dan ansar. Walau itu ta'asub kepada nisbah-nisbah yang ada terdapat dalam syar'i. Ketika itu terjadi khilaf antara Mujahirin Ansar, ya lil Ansar, wa ya lil Muhajirin. Akhirnya apa? Ini abidah Da'watil Jahiliyah wa ana baina adhharikum da'ana fa'in innaha mumtina kata Rasulullah SAW. Jadi kalau pamannya lapak-lapak syar'i, ini istilah-istilah syar'i, istilah-istilah yang memang digunakan ulama, lalu mengarah kepada ta'assub, Bang, gimana? Diha, Diharamkan. Ya, itu ta'asub nggak boleh kecuali hanya dengan ini alfat Qurani yang memang semoga oleh ulama yang terdapat di dalam istilah syar'i ya itu adalah al iman wal Islam. Sedangkan wafat muhajirin dan ansor siapa yang memberikan Allah yang taksunya. Tapi tak kala ini menimbulkan sebuah ta'assub apa? Tidak boh. Da'na kata Rasulullah fa'innaha mumtinah karena itu membawa fitnah dan sangat kotor. Jadi walaupun kita mengisbah ke ahli sunnah lalu menyebabkan kita tahzub dan kemudian walaupun kita bernama ahli sunnah kemudian tahzub dan ta'assub ini tidak ada artinya kita nisbah karena apa nama tidak sesuai dengan haki hakikatnya itu yang kita katakan tadi setiap orang mengaku menjadi kekasih Laila wa Laila tak ini tidak pernah diakui oleh Kailah dia itu pernah <laughs> menjadi kekasih Laila gitu. Artinya dia mengaku ahlu sunnah. Tapi perbuatan dan tingkah lakunya sangat tidak apa? mencerminkan sikap ahlu sunnah. tak Ta'assub pada guru tertentu. Ya, kalau tidak dari sini berarti ini tidak benar. Tidak sipulan mengatakan, yang benarnya hanya sipulan saja. Ta'assub sampai untuk membela-bela kadang-kadang harus berbohong ini sudah tingkat kebatilan yang lebih parah lagi. Kalau hal itu sampai berbohong, bahkan sampai menggolimi, mungkin sampai menuduh sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang musuhnya itu. Ini sudah tak asyik sebab itu kita kalau kita lihat adab-adab para ulama, di dalam mengomentari pendapat para ulama, walaupun itu jelas menentang sunnah, tapi dengan adab dan sok, sopan santun. Tapi ada seorang mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa mempasar salat itu tidak ada ketentuan jaraknya, itu adalah madhab iblis katanya. Dikatakan oleh salah seorang guru mereka, itu madhab iblis itu katanya. Subhanallah. Siapa berkata seperti itu? Para ulama. Para ulama pengamat iblis. Syaikhul Islam Timiyah mengatakan bahwa safar itu ya ini kembali kepada uruf kata Syaikhul Islam Timiyah. Tidak ada ketentuan 80 kilo apa kilo tidak ada. Kembali kepada uruf kata Syaikhul Islam Timiyah. Dan banyak ulama-ulama sama yang disebutnya disebutkan oleh Syaikhul Islam nama-nama salaf. Tapi salah seorang ya yang kata mereka manhaj salafi, tapi kok mengatakan demikian? Mengatakan siapa yang mendapat itu adalah mata iblis itu. sangat kata-kata yang kotor dilontarkan kepada ulama. Ke ulama tersalah, nanti akan kita sebutkan berapa kaidah-kaidah yang penting ketika ada ulama salah. Ada berapa hal. Pertama, kita tidak menerima pendapatnya. Kedua, tidak membuat mereka itu apa? Kita cek Kenapa setiap baru ada punya kesalahan kecuali Rasulullah SAW hatta para sahabat. Jadi kalau ada orang mengatakan pendapat gurunya selalu benar, selalu benar, selalu benar, ini sudah apa? Jatuh kepada apa? Asuh. Apalagi asuh kepada ini di mana dia belajar. Sudah jelas. Jadi, oleh sebab itu Ta'asub ini ini sebetulnya kemudian kita katakan tadi membawa kepada perpecah Demikian bahwa nanti akan disebutkan oleh para ulama. Di sini ada keterangan disebutkan oleh para ulama di antaranya ini saya angka ini menyebutkan min alamatil muqtada'ah eh, mubtadi'a annahum idza istahsanu syai'an ja'alu dinan la yanbaghi tarkuhu wala mu'aradah. Jadi kalau ada seorang ini Ini Syekh Ihsan eh, Uhaymi ini juga dalam pembicaraan sebagai ulama ya. Nah, kan. tapi beliau ini insyaallah alhamdulillah sebenarnya beliau ini ahli sunnah walaupun beliau memiliki kelemahan-kelemahan ada kesalahan. Tidak ada ulama yang murni tidak ada kesalahan. Ada. Ulama itu punya kelemahan dan kelemahan. Nanti akan kita sebut keterangan-keterangan berikut ini. Jadi yang mana ada sebagian orang menjadikan ini apabila dia ikhlas dan usyai'an ja'alahu dinan Dia menganggap itu adalah agama. Kalau menganggap semua baik, dianggap baik oleh. Kemudian dia menganggap ini tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dibantah. Wakat azharu fil usul mutaakhirah. Ini. Wal asal zahar Ini. Atau telah muncul pada masa-masa terakhir ini atau ta'asub al madhabi Madhab masuk pada madhab, ta'assub kepada syekhnya. Fa'asanuha wa zayyanuha bidakwal al-hirs ala din ini dengan mereka me, apa namanya? menghiasinya dan mereka mengamandang indah hal seperti itu dengan dalil ini adalah hal demi untuk menjaga agama lakin adat ila tafarruqil muslimin wa taqti'atil mukhalifin ini hal ini membawa kalau ta'assub itu selalu membawa pada kedoliman akibatnya karena dia kadang-kadang tidak menilai kebenaran yang ada pada orang lain yang benar dia sendiri dan takwil ta dan hujah-hujah orang lain ditakwil semaunya oleh dia. Bagaimana supaya bisa membenarkan apa yang dia anggap benar. Kemudian lakin adat ila takut ini menyebabkan perpecah belah kaum muslimin. Ya. Kemudian ini sehingga kadang-kadang kita bukan berarti membela ahli bidah yang secara asal berdusta hatta untuk ahli bidah pun tidak boleh. Itu para ulama sunnah tidak pernah e, menuduh sebuah kelompok tanpa menukil dari kitab mereka atau dari mulut-mulut orang-orang yang memang dituduh dengan bid'ah tersebut. Tapi kalau kila kalau tanda bukti tidak bisa. Tidak hanya setiap orang Rasulullah SAW itu ada macam-macam orang dari Quraisy. Jadi oleh sebab itu ini taasub yang menyebabkan ini zalim kepada orang lain, menuduh yang macam-macam. Ya kan? Asal ada aja ustadz kita yang punya mobil itu sudah ada yang turos. Ada aja Ustaz kita punya motor sudah di Heuturos. Di Heuturos nih bagaikan semua ini bahaya yang lebih dari Israel menurut mereka. Ini semua begitu. Langsung cap. Di mana kalau mendapat uang kalau nggak di Heuturos? Nah itu. Seolah-olah dunia ini yang ada punya uang tuh Heuturos saja. Kemudian bahkan telah menyebutkan tumpah darah. Ini Kemudian ini Syed Hasan Khan menyebutkan kata Simar ini dalam tidak al Hasar ini menyebutkan bi lidah bima khafiya alaihi darurah. Ini boleh, ini masalah taklid tadi, boleh kita taklid sesuai dengan ini sesuai dengan kebutuhannya saja. Ini tiga kata-kata tadi, tidak memiliki kondisi atau tidak memiliki kemampuan. Allah jangan taklid dinan wa daidanan. Jangan dijadikan taklid itu sebagai amal dan juga sebagai hobi. Ya, yu'aridu bihin nusus yang dengan dia membantah dalil-dalil yang telah jelas. Kama qala Al-Qarhi ini salah seorang ulama Hanafi ini, kullu ayatin tukhalifu ma ma'alai ashabuna fahiyah muawwalatun aw mansukhatun wa kullu hadisin kadzalika fahuwa muawwalun aw mansukhun. Jadi ini kata-kata apa? Ta'assub dan taklid. Bentuknya dia gini gimana? Setiap ayat yang tidak sesuai menyalahi apa yang ada di atasnya ulama-ulama kami, maka ayat itu imma ditakwil atau mansuh. Di ayat yang takwil bukan perkataan imannya yang ditakwil, bukan perkataan imannya yang mansuh. Ya kan? Tapi harus takwil apa? Ayat Al-Qur'an harus takwil. Ini kalau kita bicara pula tentang bantahan Mulqayyim tentang orang-orang yang suka mentakwil ini dalam ya, apa namanya? Soal masalah dan masalah-masalah sangat panjang sekali. Ini mereka secara tidak langsung telah menuduh bahwa ungkapan-ungkapan para imam mereka lebih jelas dan terang, sedangkan ayat tidak terang dan tidak jelas. Allah sudah menerangkan bahwa kitabnya ada tibyan dan syai. Bayan, terang. Mubin. Itu sifat-sifat Al-Qur'an. Tapi yang ditakwil apa? Al-Qur'an. Perkataan imam tidak bohong. Jadi itu ini bentuk orang tasuk dia disebutkan oleh setiap ayat yang menyalahi ma'alai ashabuna apa yang menjadi pegangan para sahabat eh, maksudnya dari mata Hanafi maksudnya di sini ini pahiyah awal itu ayat itu harus ditakwil atau ayat itu mansuh tak mungkin imam kami nggak tahu tentang <laughs> itu maksudnya dia jadi kemudian wakulu hadis demikian pula setiap hadis yang bertentangan dengan pendapat para imam-imam mereka apa ditakwil atau hadis itu mah Langsung katanya begitu aja. Aman sudah. Mudah aja dia untuk menolak hadis atau ayat itu. Kemudian juga berkata Imam Syafi'i dalam risalah beliau mengatakan wa bin taqlidi afala man afala minhum. Ini karena taklid itulah telah ini ada uh, ya menyebabkan banyak keliruan dari orang-orang yang telah menyimpang di antara mereka tersebut. Wa inna ma yusawu ila indal ajzi an tamyiz dalil. Itu yang pertama. Boleh taklid ketika tidak mampu untuk membedakan dalil wa ma'rifatihi itu mengenalnya wa adam wujud mayyuthiku bidinihi. Tidak ada orang yang bisa dipercaya agamanya atau ilmunya. Li'anna Allah taala yaqul fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi, tanyalah para ulama jika kalian tidak mengetahui. Paman ajuza an tiba' dalil walam yajid mayyas'aluhu lazimahu taklid. Jadi kalau dia tidak mampu mencari dalil, kemudian dia tidak mendapati orang yang untuk dia bertanya, maka saat itu dia boleh taklid di hukmi darurah, hanya dalam hal apa? Keadaan darurat saja. Tidak semua persoalan harus dia taklid. Bukan juga setiap waktu dia taklid, hanya dalam kondisi-kondisi darurat. Demikian penjelasan dari para ulama-ulama. Ini sebetulnya banyak tentang hal-hal ini diterangkan Eh, karena mengingat waktu kita barangkali lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang betul berhubungan dengan ini. Ini menurut bagaimana sikap al terhadap ulama kita yang tersalah. Karena ada orang di sini sekarang takfir, ifrat atau takfir. Ada yang setiap ulama yang salah langsung bukan ulama, bukan al Ada orang seperti itu sekarang. Setiap ya, ulama al-sunnah yang punya kesalahan-kesalahan itu langsung dikeluarkan dari al sunnah Ada juga sebaliknya, sudah jelas salah-salah ditakwil, dibela-bela, taksub dan taklid. Ya, atau sebaliknya tadi kita katakan ada dua segi. Ada orang yang meremehkan, ada orang yang masuk taklid. Setiap ulama yang salah sedikit sudah, ini bukan al-sunnah. Ya, Nah, di sini ada beberapa mokif disebutkan oleh para ulama. Pertama, ketika bagaimana apa yang kewajiban kita ketika kita ada ulama kesalahan-kesalahan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ingat, siapa di sini? Kesalahan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jangan nanti ditakwil pula. Ini mengatakan sepulang tersalah itu dia enggak, bukan ulama ahlu bid'ah. Apa beda ini? Ada usul. Jadi kalau usul ulama ini jelas muak sesuai secara dan besar dengan usul-usul al-sunnah itu al-sunnah. Walaupun tersalah dalam berapa segi. Walaupun tersalah dalam berapa segi, ada kelemahannya, kekurangan ilmu dan salah macam, lama terjadi. Atau dia tahu dalil tapi saat dibicara itu lupa dalil dia bisa saja itu terjadi. Baca rokatul Malam, Aimatul Alam di Imam Taimiyah, di eh, Syaikhul Islam Taimiyah di situ. Kenapa ulama itu menolak apa? Pembebas oh, ulama dari caci maki begitulah judul bukunya kita. Oh, oh, Syekh Islam Temia tersebut. Ini disebutkan alasan-alasan yang banyak. Kadang ulama itu alim, tapi kadang-kadang zuhul kan lupa dia. Bisa saja dia lupa tentang dalilnya. Lalu dia ternyata saat ditanya itu berbicara di luar konteks dah. Atau belum sampai hujat kepada dia. Atau sampai hujat kepada dia, tapi dia menurut dia hujah ini adalah ditafsir dengan hadis yang lain. Hujah ini mah mujmal menurut dia. Banyak hal-hal yang memang membuat ulama itu kadang-kadang tersalah atau mungkin saja orang menyalahkan yang tersalah. Jadi pertama adalah wujub tautin nafs ala luzumil wal hirs ala talabihi. Yang pertama, ketika kita ada ulama tersalah, kita harus menanamkan ke dalam diri kita wajibnya mengikuti kebenaran dan bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Duna mainin Tak ta'assubin tanpa ada condong dan ta'assub li ghairil haq di luar kepada kebe oh ini ini nikah sama daerah dengan saya enggak oh ini nikah kena sama-sama seguru dengan saya jangan ini nikah sama-sama alma mater dengan saya jangan itu ukuran ukuran apa kebenaran dan banyak orang sekarang membela karena dia sama-sama satu alma mater, karena satu ustadz, karena satu guru, satu ma'had, kadang-kadang satu kampung dibela. Ya kan? Jangan itu ukurannya. Seperti disebutkan sini, itu kita pertama yang harus kita tancapkan kepada diri kita adalah memegang teguh dengan kebenaran dan bersungguh-sungguh mencari kebenaran itu tanpa condong atau taksub di luar kebenaran kepada selain kebenaran. Allah kita kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wa maalaih salaful ummah. Ini yang apa yang berada di atasnya para ulama ulama umat ini. Lihanal ya haqqa mulazimun li Nabi SAW. Karena hak itu hanya yang mutlak perkataan dan perbuatan yang senantiasa benar siapa? Rasulullah SAW. Ini kita yang boleh ini mutlak secara mutlak untuk berloyalitas sepenuhnya kepada Rasulullah SAW. Ini oleh sebab itulah kitab Syekh Al-Mursin yang pernah kita bedah di Palembang Al-Hasu ala Tiba ya sunnah tazir midah mina bidah. Itu boleh sebutkan. Ada orang sekarang yang loyalitas bukan kepada kebenaran tapi kepada siapa? Kepada pribadi seseorang. Sehingga ukur kebenaran adalah kalau sebulan yang sudah berkata tidak dianggap benar saja. Ya kan? Yang harus dilakukan adalah berperlawanan kepada kebenaran, bukan menilai kebenaran karena sepulanya mengatakannya, tapi melihat dalilnya. Kemudian duna sa'il al-bashar. Adapun selain Nabi SAW itu tidak maksum dari kesalahan. Ya. balau fil ilmi Mahma balau fil ilmi wa taqwa. Sampai bagaimanapun ketakwaan seseorang dan ilmunya seseorang selain Nabi SAW itu tidak akan pernah maksum dari kesalahan hatta para sahabat ya wa ghalibu ma waqa'a fi hadhihi ummah min tawafil muslimin inna ma huwa bisabab ta'dhim al-matbu'in secara garis besar secara umum yang menyebabkan ya umat ini meninggalkan kebenaran atau jauhnya umat ini dari kebenaran adalah karena mereka itu ta'assub ini taksim ta'zim matbu'in itu dalam hal apa Pengagungan orang yang di figurnya. Keterlaluan. Ini wa taklimu janibi maqamihim ala janib maqamir syar'i dan lebih menghormati dan mendahulukan kedudukan mereka di atas kedudukan apa? syar'i, agama. Ini secara umum ya sufi tergelincir kepada siapa? kepada kepada berbagai bentuk kesyirikan kenapa? Karena apa? tak ta'zim berlebihan di dalam ini penghormatan dan apa bunga kemudian wa in ja'alahu tabi' fi maqamin nasra lil haqqi min hatul la yash'ur ini sekalipun ini orang yang mengikutnya itu menganggap dalam hal orang itu dalam membela kebenaran tapi dia tanpa dia rasa dia itu telah apa ta'assub dan tak taklim. Oleh sebab itu di sini nukil perkataan Syekh Islam dalam tidak seratus mustaqim ini telah menyebabkan sebab-sebabnya orang Yahudi meninggalkan kebenaran ala hija'ah min ghairi ta'ifatihim karena mereka orang Yahudi pun nggak mau menerima dakwah Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW bukan dari orang Yahudi Yahudi dia tahu itu ya ribu nahu kama ya ribu ya ribu nahu kama ya ribu anak abna'ahu mereka benar-benar tahu ciri-ciri Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak mau mengikut kebenaran. Kenapa? Karena bukan dari orang Yahudi Rasul ini. Lalu Syaikh Islam mengatakan wahada yutala bi katsirun minal muntasibin taif ta'ifatin muayyana fil ilm. Kata Syaikh Islamnya ini tawanan fitnah kebanyakan orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada kelompok-kelompok tertentu dalam ilmu. Awajin atau kepada agama minal mutafaqqiha wal mutasawwifah au baik dari orang-orang ahli fikih maupun dari orang-orang sufi. atau kepada guru ketua yang sangat mereka kagumi yang sangat mereka sanjung dalam masyarakat mereka kagumi. Ini subhanallah ini kan seolah seolah Islam betul-betul ini mengobati penyakit yang ada di zaman kita sekarang. Itu hanya ini muntasibina ila ra'in ma'afwan ya menganggap yang paling terhormat segala macamnya. Endahu fitin, jadi menganggap orang ini sangat agung di dari si mereka dalam agama. Ini yang yang mana mereka yang intisarnya bukan kepada Nabi SAW. Fa'innahu la yaqbaluna min din ra'yan wala awariwayatan illa ma bihi ta'ifatuhum. Kenapa? Karena orang-orang ini kata Rasulullah tidak menerima dari agama baik istihadi ataupun dalil segala macam kecuali yang datang saja dari apa kelompok mereka mereka saja dari lain tidak mau jadi al-haq mahsur indahu mereka mengatakan hak yang benar itu hanya dalam kelompok mereka sendiri kemudian summa indahu layak ya'lamu nama tujibuhu ini ta'ifatuhum ma'an nabi islam yujibu itiba'il haq mutlaqan. Kemudian mereka tidak menyadari apa yang wajib ini eh, mati jibu yang harus diwajibkan eh, wajibkan kepada seluruh kelompok mereka bahwa agama Islam ini eh, mewajibkan kita untuk ikut-ikut kebenaran secara mutlak siapapun yang berkata kebenaran wajib kita terima riwayatan ra'yan kata Syekh itu baik secara riwayat hadis-hadis maupun istihad istihad ulama ra'yan min ghairi ta'yin syakhsin tanpa ada itu penentuan seseorang pribadi al taibatin atau kelompok Gairu Rasulullah SAW Kecuali Rasulullah SAW Ia berhak kita terima Pendapatnya secara mutlak Ada pun para ulama Siapa itu para imam kita Tidak pernah dia memaksa kita untuk menerima Imam Syafi'i para imam, imam tidak pernah Yang tidak menerima ijtihad aku Yang tidak menerima pendapatku Dia bukan al enggak Tidak pernah Apalagi dengan umur istihadi di masa-masa sekarang. Ya, yang tidak sepakat dengan ulama yang tentang syariah turah itu bukan ahlu sunnah. Jelas. Ini kenapa kita bicara masalah ini? Karena fitnahnya begitu. Ya, kadang-kadang kita kalau nggak diterangkan begitu nggak nyangkau ke sana, nggak paham oleh dia di situ. Maka terpaksa kita saroha kadang-kadang. Ya, betul titik itu kita gitu, biar ngerti begitu maksudnya. Kadang-kadang diterang-terang begitu nggak juga paham, ya kan? Maka seperti itu. Memihak kepada satu pihak saja tanpa melihat dalil orang lain, argumentasi orang lain, ya. Kemudian apalagi taruhlah sekarang ini istihad ulama yang membolehkan mengambil musa dari terus salah. Apakah mereka bukan ahlu sunnah? Kita taruh sekarang ini pendapat itu salah. Apa mereka bukan ahlu sunnah? Ah, apa mereka mau mubtadi'? Di oleh sebab itu mereka sebetulnya tidak mengerti kaidah-kaidah atau dalil-dalil yang jelas yang diterangkan oleh para ulama. Apa saja yang buat seorang keluarga dari sunnah? Jadi perlu kita semakin hari menambah ilmu kita supaya tidak gegabah dalam menghukum seseorang. Kemudian ini di sini Syaikh Santimnya juga menyebutkan eh, Ibnu menyebutkan dalam ilmu wakil menyebutkan walaupun damin amraini ahaduma a'dhu min al-akhar. Di sini Ibnu menyebutkan ada dua hal yang mesti diperhatikan. Yang salah satunya lebih penting dari yang lainnya. Wa huwa an-nasihatu lillah wa li rasuli wa li kitab wa li dini. Yang pertama adalah nasihat bagi Allah dan Rasulnya dan kitabnya dan agamanya. Wa tanzihuhu an al-aqwal al-batila al-munaqidah lima ba'atha Allah bihi rasulah. Itu membersihkan agama ini, nasihat ini, agama ini dari pendapat-pendapat yang menentang terhadap hal yang dibawa oleh Rasul yang diutus Allah dengan nyara yang Allah mengutus dengan nyara Rasulullah SAW. Minal huda wal bayan daripada petunjuk dan keterangan. Allah hiya khilaful hikmah wal maslahah. Itu segala hal yang melangkahi hikmah dan maslahah. Warahmah wal adil. Ya, kelembutan dan keadilan. Mana keadilan di dalam hal ini? Tidak ada keadilan jika seseorang hanya sekata sebatar itu salah dalam hal ini saja. Langsung dikeluarkan dalam hal sunnah wal jamaah. Ini tidak adil dalam menilai. Bahkan tidak ada rahmah. Ya, oleh sebab itu, ini dan bahkan kalau tinggal hikmah wal maslahah, mana hikmah dan maslahah di sini? Tolong dicinjau kembali. Ya, sehingga kita meninjau sehari demi sehari Ya boleh saja kemarin kita pendapat begini, hari ini setelah ditinjau rupanya keli. Wa bayan anidin anid wa ikhrajiha bu Ini dan juga menjelaskan membersihkannya agama dari hal-hal pendapat tersebut dan mengeluarkannya dari agama. Wa in adkhalaha fihi man adkhalaha bi naw'i ta'wil. Sekalipun ada orang masukkannya ke dalam agama sebagai dengan ta'wil-ta'wil. Afani yang kedua adalah ma'rifatu fadli a'immatul Islam wa maqadirihim. Yang kedua ini artinya di sini Ibnu apa yang menyebutkan sini? Bahwa kita wajib mengikuti kebenaran tanpa taksub. Yang harus bahkan setiap pendapat, setiap pendapat yang bertentangan dengan dalil-dalil yang jelas itu wajib bagaimana? Hah? Kita tolak dan kita bu? Itu pendapat ulama, tapi bagaimana yang keduanya harus perhatikan kata Ibnu Ma'rifatul fadli a'immatul Islam, mengenal keutamaan para ulama-ulama Islam. Jangan salah sedikit langsung diponis sururi, hizbi, muqtadi, dol. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Perlu dikenal kedudukan para ulama. Apalagi betul ilmi akan lebih banyak lagi kesalahannya. Yang dia saja ilmunya tidak seperti ulama. Pantas tersalah, sampaikan nasihat secara baik. Kemudian mengenal keutamaan para ulama-ulama wa maqadirihim kedudukan-kedudukan mereka wa huquqihim dan hak-hak mereka wa maratibihim dan apa maratibihim ini tadi tentang apa tingkatan-tingkatan mereka mereka kemudian wa anna fadlahum wa ilmahum wa nushahum lillahi wa rasuli la yujibu qabul kulli maqal jadi dengan adanya mereka sebagai orang memiliki kejangan karena keutamaan mereka kata ini sampai karena ilmunya yang tinggi karena dia berjuang waduh itu besar sehingga ini menasihatnya untuk Allah dan Rasulnya membuat kita harus mewajibkan diterima semua yang dikatakannya tidak oh tidak pula tidak di pandangan kita kepada ulama kita adalah manusia yang ada salah dan ada ber dan tidak ada dalil yang mewajibkan kita untuk menerima semua yang dikatakan oleh seorang alim semua yang eh, tidak boleh. Hanya kecuali pribadi yang wajib itu terima semua katanya ada siapa? Rasulullah SAW. Tapi bila ada ulama, ini di dalam poin terakhir ini Mukaim mengatakan kenal dulu keutamaan mereka. Aslinya, ya, jika ada ulama tersalah jangan dicaci maki. Mereka memiliki kedudukan, kehormatan, kemuliaan. Tapi jangan pula karena kita memuliakan mereka, menghormati mereka, lalu membuat kita buta dari kesalahan mereka sehingga walaupun salah pun tetap dibe dibela. Tidak. Oleh sebab itu, di sini kita katakan, jadi kita dalam ulama kita menghargai ulama kita. Tapi ketika mereka tersalah, kita tidak mengambil kesalahan, tapi kita juga tidak apa? Hah? Membabat habis. Tidak keluar dari sunnah, tidak juga begitu. Ya, tapi bukan berarti pula sebaliknya semua yang dikatakannya harus benar selalu. Tidak. Fa'inna fa'inta hada ayuhal al-muhib sunnah. Ini sebuah nasihat yang dalam ini. Wahai para saudaraku yang telah paham tentang hal ini, wahai para pecinta sunnah, fa'lam annahu yajibu ala sunni al-muttabi ketahuilah bahwa kewajiban seorang sunni yang benar-benar mengikuti lil haqqi kebenaran al-mutajarrid lahu yang benar-benar berloyalitas sempurna kepada kebenaran an adharil hawa itu tentang bahaya-bahaya hawa nafsu ayah ala talabil haqq bersungguh-sungguh mencari kebenaran fi ya, makmanihi dimanapun dia terdapat kebenaran itu dicari kemudian Fil kitab wa sunnah dan min hirsi ala talabi ma yanfa'uhu fi umuri dunya fi ahsani madaniha. Yang mana di sini dihasilkan wahai para pecinta sunnah. Cari kemenangan di mana pun berada tempatnya dalam kitab dan sunnah yaitu lebih bersungguh-sungguh dari mencari kesenangan duniawi di tempat-tempatnya yang paling apa? Mu kita sekarang kalau seandainya di Rian Jaya pun di sana terdengar sebuah keuntungan duniawi pasti orang akan banyak ke sana. Ibaratnya begitu, jangan jadi kesungguhan kita mencari kebenaran jauh lebih tinggi dari mencari kesungguhan apa? Kesenangan dunia. Ya ada insan la yudil anil huda bibujari tarkihi al-haq. Karena manusia tidaklah disesatkan dari petunjuk dengan bujarat tarkihi lil ini ba'da tabayyana lalu faqat. Ini bukan sekedar itu saja dia meninggalkan kebenaran setelah dia sebagainya. Banyak pun kadzalika bintahawun fi talabihi. Jadi kesesatan itu dikatakan sesat jauhnya orang dari petunjuk bukan setelah tahunya dari lalu dia tidak mengamalkannya bukan itu yang nama sesat. Hatta kalau orang pun tidak mau mencari itu pun dikatakan sesat. Jadi sudah tahu ini salah semacam lalu masih mengikuti juga jelas. Tapi kalau orang sudah tahu masalah ini dan tidak mau mencari yang benar, ini pun termasuk orang dol, set. Di sini diterangkan bahwa orang sesat itu bukan hanya dikatakan setelah diterangkan kebenaran lalu tidak menerima. Bukan hanya itu sesat itu. Sesat itu termasuk apa? Tidak mau mencari kebenaran. Jadi setiap hal yang terjadi dalam masalah dakwah, kita cari mana yang benar. Jangan sebagian orang kan ada pula kelompok sekarang karena melihat di sini berpecah belah semua pecah akhirnya mundur dia ya ke belakang sehabis-habisnya Ya kan? Tidak mau ngaji ke sana, mau ke sini, benar nggak tuh? Hah? Tidak benar. Itu saya sesat. Tapi harus cari mana yang benar. Prestasi dia kan? Di sini kena tahzir ke sana kena tahzir, maju kena mundur kena kata orang kan? Bingung dia, lebih baik saya ke hutan aja lagi gitu. Ada salah seorang ustadz di Sumatera kita sebut kotanya. Sampai sekarang hilang dari peredaran. Saya kenal ustadz itu yang dulu ngumpul dengan mereka. Hilang dari peredaran sekarang dia. Kata Ikhwan dia bertani limau dari mana sekarang di desa katanya jauh. Perhubungannya sangat jauh tadi. Tidak ya akhi. Kita itu kesesatan bisa dengan tahu kebenaran tidak mengikut, bisa juga tidak mencari kebenaran. Salah. Kan sekarang kan ada kelompok semitullah kelompok yang ketiga ini ya, minal mutarajiin gitu minal muzahafin minal ma'raka kan gitu ya yang lari dari apa dari ada apa medan pe, ya? pertempuran ya kan ini nggak boleh juga lari di medan pertempuran oleh nah, itu kata Rasulullah SAW unzur akhaka zaliman wa madruman. yang zalim ditolong yang dizalim juga ditolong Tolong jangan biarkan kezalim itu merajalela terus kamu salah yakin, berhenti dari kesalahanmu kezalimu berhenti tolong yang dizalimi ini hak-haknya diberikan kembali. Itu kata Rasulullah SAW. Wa in taifatani minal mu'minin qatalu fa'asluhu bainahuma. Jika ada dua golongan kaum muslimin yang saling berbunuh apa kata Rasulullah apa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? fa'asluhu perbaiki bukan dibiarkan bertengkar kelihatan mau bertengkar biar aja saya kan kena kena biar aja lalu mungkin ditinggal oleh dia biar aja bunuh-bunuhan dua orang gitu ya kan tidak benar, karena kebatilan. Jangan dibiarkan, harus dipi dipisah. Ini termasuk kemungkaran yang harus dibiarkan oleh dia. ini contohnya sederhana kita katakan ada ada orang dua orang berkelahi, saya nggak mau ikut sih, nanti saya disuruh saksi tuh nggak mau saya, ya kan? Dibiarkan aja kelahi dia pergi ya dah, nggak tahu dia katanya. nggak harus perbaiki. kerusakan yang tidak bisa dibiarkan, harus kita perbaiki bersama-sama. Harus kita cari mana yang benar. Kalau enggak kita ya tawali ya mazhab namanya. Lari dari benar pertama Teguran. Berdakwah yang begitu. Perlu tegakkan kebenaran. Kebatilan harus ditolak. Harus begitu kita cari. Jadi barangkali ini perlu kita sampaikan nggak nggak tegas karena banyak sekarang yang ya apa mundur ke belakang ya mundur dia hilang dari majelis-majelis ilmu kembali seperti orang awam Ya. Di kita nasihatkan pada ikhwan seperti ini, jangan ya akhi. Selalu cari kebenaran. Karena bukan berarti Anda tidak berikut di situ bukan berarti sudah benar, ya kan? Saya benar karena nggak melihat sana nggak melihat sini, ya kan? Tidak blok kiri, tidak blok kanan. Ini apa namanya kita blok apa sudah dulu nera-nera nomblok ya? ya. Mungkin ya akhi jadi nomblok, ente justru bikin blok sendiri jadinya ya kan? Ya kan? katanya dia tidak nomblok ya, tapi dia bikin blok sendiri. Sendiri lagi. Ya kelompok sesat baru yang muncul kan gara-gara di blok. Jadi oleh sebab itu jangan kita taraju. Perlu kita cari kebenaran itu. Jadi meninggalkan mencari kebenaran juga sih Atau meninggalkan kebenaran setelah jelasnya dalil-dalil masih tetap begitu juga sesat. Kemudian di sini dinukil perkataan Syaikhul Islam dalam tidak setelah masa kem wa hakudam dzam man tabayyana al-haq fatarakahu. Jadi kapan seorang tadi dicela atau dia berdosa setelah dia itu jelas baginya kebenaran lalu tidak mengikuti ditinggalkannya. Au man kassara fi talabihi kata Syekh Islam atau orang yang malas mencari kesorak, malas mencari kebe kebenaran itu hatta la tabayyana lahu sampai dia tidak mengetahui mana yang benar mana yang salah anda harus bertanya kepada ulama mana yang benar dari anda ini. Cari kebenaran. Ini termasuk kalau kita tidak mencari kebenaran juga sih menolak kebenaran setelah ada yang dalil tidak mengikuti juga sih. Au arada an ma'rifatihi li hawa Jadi atau dia berpaling dari mencari kebenaran itu, dari mengenal kebenaran itu. Gak sama sekali dia mau ikut campur ya, lihawan karena hawa nafsu, aulika salin atau karena ma malas juga kena di sini atau ma malas. Ya. Au nahwa dzalik atau lain-lain yang serupa dengan demi demikian. Ini nasihat betul panjang sebetulnya dari Syekh Sartemia ini betul-betul mengenai apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini, khususnya dakwah kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita kan frustasi ya. Ini <laughs> frustasi melihat itu. Kena keimanan kita. Nggak ada tawakal, dan tidak yakin bahwa Allah itu pasti menunjuki kita. Waladina jahalu fina ah dan dia ditunjuki jalan Allah. Berjuang ya. Cari kebenaran. Ya. Ikuti penjelasan-penjelasan para ulama. Dengan demikian agar kita berada pada pihak bukan pihak non tapi pada pihak blok kebenaran. Harus kita berada di blok kebenaran ini sudah jam 3 ya. Asar jam berapa? Hah? Setengah 4. Nah, ini pertanyaan banyak ini. Sebetulnya penjelasan taib kita ringkas. Yang kedua, jika ada ulama tersalah, pertama tadi apa? Ditanamkan dalam jiwa kita yang harus kita ikut apa? Kebe kebenaran. Siapapun ulama ya tersalah dia tidak berhak kita bela. Yang wajib kita bela apa? Kebe kebenaran. Tidak taksub baik untuk kelompok guru dan tempat belajar segala macamnya. Yang kedua, istinab hadis zallah. as-sadira min ahli ilmi asyad dan istinab. Jadi kalau ada ahli ilmi yang tersalah, kita mesti menjauhi kesalahan tersebut, ya kan? Menjauhi kesalahan tersebut. Ya. Wal hirs ala tahzirin nas min hali syiddati khuturitiha. Jadi kalau seandainya kesalahan ini sangat berbahaya, perlu tahzir manusia dari dari kesalahannya. Nah, beda di antara mentahzir dari qail dengan qaul. Ya, Bukan tasdid dari fa'il, tapi ditasdid dari mana? Qaul. Terangkan. Ada sebagian ulama pendapat begini dan ini perkataan yang lemah semacam. Ini ada pula kalau kita tanya nih tentang masalah kemarin ini terangkan masalah cadarnya. Ini kayaknya berapa hari ini Ustaz sangat hiburan bagi akhwat kita katanya. Menang terus nih akhwat kita ini katanya. Ya kan? Ada lagi yang bertanya ketika kita kemarin menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang apa? Tentang cadar ya kan? Lalu tidak ya pula kalau begitu ya khilaf pasti boleh kita tidak pakai cadar bukan begitu maksudnya jangan dipahami salah karena yang wajib itu jelas pendapat ulama yang katakan wajib ini yang kita ambil bukan memilih pendapat yang cocok ya kan oh menurut saya biarlah ambil pendapat yang ininya kenapa makanya saya katakan pada akhirnya itu sebut kalau begitu dia ngambil pendapat Syalbani dan juga wanita itu suruh buka semua rantingnya karena Syalbani mengharapkan. nah makanya ya Kan nggak boleh pakai emas syarmani ya kan? Wanita pakai emas kan nggak boleh. Jangan, ya jadi ya oleh sebab itu kita bukan mengikut sesuai kemauan kita, mengikuti kebenaran dan dalil. Ini yang harus kita lakukan. Ya, Jadi kita menjauhi kesalahan-kesalahan oleh sebab itu dalam kita yang pernah kita bedah di Palembang ya kan Al-Hasan al saya. Adu Musi mencontohkan apa masalah Syekh Alba Syalbani kesalahan Syalbani. Tapi lalu setelah itu kesalahan Muslim walaupun beliau ada kelemahan-kelemahan kenapa beliau yang yang dianggap lemah oleh kita, kata Syekh Musa, tapi kita tidak apa? Tidak mencela, tidak mah, memaki beliau, beliau ulama. Yang jelas semakin banyak orang membaca, ternyata katakan akan banyak yang lupa. Cuma banyak orang berkata akan semakin banyak yang salah. Semakin banyak dia menulis akan sebanyak ditemukan dalam kitabnya mana yang keliru. Keliru pasti itu. Tapi kalau orang diam aja, apa yang mau disalahkan? Ya kan? Maka semakin banyak ulama tadi mengeluarkan karya-karya, tentu akan ada dia lupa. Pasti itu. Kebenaran itu akan lupa sekali dia. Ada, ada, ada manusia yang sempurna. Kecuali hanya Rasulullah SAW dalam, dalam menyampaikan kebenaran. Dipantas saja. Lalu nanti di, dikumpulkan buku-bukunya karena ketemukan suatu kesalahannya. Lalu diteliti dari A sampai Z buku-bukunya, dicari kesalahan-kesalahannya Oh ini kesalahannya sekian banyaknya. Ini bukan ahlu sunnah. Eh. hatta syarif Islam Tamiyah kalau begitu kan juga ada. Bukan begitu ya. Oleh sebab itu inilah yang perlu kita pahami. Di kita sama sekali kalau ada ulama jelas dengan menurut dalil-dalil dengan mendengar kepada ulama yang lain adalah tersalah dalam fatwa atau istilahnya kita tidak membela tidak mengikuti pendapat dia. Tapi kita juga tidak barok dari ulama tersebut. Bukan berarti kita melepas diri dari dan juga tidak perlu disebutkan saya ini nggak tahu satu pun. Kenapa? Tersalah dalam masalah ini. Ada pula orang sekarang mana itu jahil nggak punya ilmu. Kenapa? Oh itu dalam masalah ini dia nggak bisa menjawab. Itu dalam masalah ini dia salah. Jadi dengan satu persoalan saja dia tersalah langsung dihukum ke semua bukunya tidak layak dibaca sudah sangat keliru. Jadi ini yang kita maksud siapa? Ulama ahlus sunnah. Jangan pula awal nanti. Ya, ulama ahlus sunnah. Kemudian Kenapa kita harus men, men, men, mengingatkan manusia tentang kesalahan dia? Karena ulama-ulama itu kan menjadi panutan ya kan. Kalau dibiarkan tanpa diingatkan, kan ada pula mana mungkin kita menerangkan itu kan Syekh alim besar, tidak mungkin kita bantah, tunjukkan kesalahannya. Juh, itu tidak membuat kedudukannya, jangan membuatkan kita tidak mau menjelaskan kebe kebenaran. Jangan sampai. Oleh sebab itu Syekh Islam Temia bahwa para ulama-ulama itu kadang-kadang khafa alaih dalil ada, kata para sahabat. Dicontohkan oleh Syekh Islam ya di antara seperti hadis ini tentang ini ketika Abu Bakar mau merangi apa? Aluridda. Lalu Umar pun Khattab mengatakan, "Kaifa batu wa qad qalu la ilaha illallah?" Hmm, gimana engkau merangi dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ini lu Abu Bakar hanya beristihad mengatakan mereka kalau mereka membayar kepada Rasulullah lalu kepada saya dan tidak mereka saya akan merangi mereka. Padahal hadisnya diwakilkan oleh Umar. Apa bunyi hadisnya? Umir tu apa nas hatta Syaikhul an la Muhammad Rasulullah wa yaqimu wa itu zakat. Disebutkan oleh Bukhari hadis ini. Subhanallah. Disebutkan contoh ini oleh Nu'man, oleh Syarif Samtemiyah contohnya. Bahwa kadang-kadang yang sahir kadang-kadang sampai nyari riwayat, yang kadang-kadang tidak sampai kepada yang yang lebih tuh, tua. Atau sampai kepada yang tua, tapi saat persoalan itu dikaji tidak hadir dalam menyatanya hadis tersebut, bisa saja. Jadi oleh sebab itu jangan kita langsung uh, apa namanya ketika kita menemukan ada kesalahan-kesalahan dari ulama-ulama kita, jangan kita langsung memponis ini bahwa dia tidak tahu apa-apa, ya. Karena kenapa ini kita mentazir manusia? Karena dia sebagai orang alim tentu perlu kita jelaskan kesalahannya dan itu suatu nasihat bagi dia sendiri. Sehingga orang tidak terjumus kepada pendapat yang salah karena gara dia dan juga itu cinta kita kepada umat menyembuhkan umat dari kesalahan seorang orang alim. Ah, Alim. Nah, perlu kita salahkan. Jadi biasa ada bantahan dari ulama-ulama lain, biasa bantah-bantahan itu. Jangan lalu kita panasi. Wah, Syekh ini membaca Syekh itu sepuluh enggak. Itu biasa ada bantah-bantah dari utara ulama itu. Dalam hal apa? Mereka tuh berbantah bukan dalam rangka apa? Kebodohan, tapi dalam rangka apa? Mencari keber kebenaran. Ini beda. Pertengkarnya antara orang yang tidak berilmu dengan orang berilmu itu berbeda. Mereka bertengkar karena apa? Dalam hal mencari keber Bukan karena ingin melakukan bid'ah, tidak. Ini yang ulama al sunnah nggak begitu. Tapi dalam mentahkik al-haq benar-benar itu apa? Bagaimana? Mereka bersama berusaha. Jadi ada apa? lima bantah ada ulama ada aja. Jadi karena ada ulama ini, bantah ulama ini, lalu ulama tidak al-sunnah tidak juga. Atau karena ulama ini, bantah ini tidak sopan kepada ulama ini, ini tidak al-sunnah juga tidak. Ya, harus kita pahami ini hal seperti ini. Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau Ilmu Muqin. Al-musannifuna fi sunnah jama'u baina fasadi taqlid wa ibtalihi wa bayan zillat al-alim liyubayyinu bidzalika fasad al-taqlid. Ini. Di sini para ulama-ulama yang mengarang tentang sunnah itu jama'u baina fasadi taqlid. Karena kadang terdapat dalam karang mereka itu ada yang membawa kepada taklid ya baina bayar ya jamu nah, baina menerangkan ini dan juga membatalkan taklid itu sendiri atau menerangkan sebuah kesalahan seorang alim dan menerangkan kesalahan taklid itu sendiri. Wa alim qad yazum bahwa orang alim itu kadang-kadang boleh saja sah, salah. Walabuk kata dan pasti dia akan punya kesalahan. Orang alim itu biasa salah dan pasti dia akan tersalah. Tersalah. Id laisa bimaksumin karena dia bukan seorang yang maksum. Ya, Fala yajuzu qabul pula ma ulu. Jadi maka tidak boleh diterima seluruh apa yang diucapkannya. Ini kata Nukayim. Ini bukan begitu pula sebaliknya, tidak boleh pula ditolak semua apa yang dikata ya kan? Ini tidak dari Yaman semuanya nggak benar ya kan? Atau ini tidak dari Madinah semuanya tidak benar juga tidak boleh. Ya. Jadi kemudian wayazil ah, wa yunzila qawlahu tak qawli maksum sehingga tidak harus diterima setiap apa yang dikatakannya. Jangan sampai dia mendudukan perkataannya sebagaimana perkataan qaulul maksum itu perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai didudukan seperti itu. Pahala dari dhammahu kullu alim. Inilah yang dicela oleh setiap ulama ala wajibul ard di seluruh bumi ini kata Imam Qayyim. Wa Ini diharamkan kata Imam Qayyim. Ya. Wa jamu mereka mencela orang-orang melakukan hal itu. Wahal aslul balai mukhalidin wa fitnatihim. Ini wahwa aslul balai mukhalidin ini adalah sebab dasar ini banyaknya sesat orang-orang mukhalid dan fitnah-fitnah terfitnah mereka. Fa'inahum yukhalidun al-alam fima zalla fihi. Karena mereka mengikuti orang alim terhadap hal-hal yang mereka ter, eh, terkeliru di dalamnya. Wa fima lam yazal dan mengikuti apa yang tidak keliru dalamnya. Jadi semuanya terima secara mutlak ilmi. Walaysa lahum tamyiz baina dzalika. Mereka tidak mampu membedakan antara hal-hal tersebut. Mana yang salah, mana yang mana nggak mampu membedakan. Fayakuduna adin bil khata walabud. Ini kata mereka maka akhirnya dia mengambil agamanya dengan cara salah. Dan pasti begitu. Fahilu nama haram Allah wa harma Allah. Sehingga mereka mengharapkan menghalalkan sesuatu yang diharapkan Allah dan mengharapkan apa yang dihalalkan Allah wa yusyarri'una ma la yusyra' mereka membuat syariat-syariat timbul bid'ah-bid'ah dan sesat semuanya walaupun dalam law min dzalika idza kanat al-isma muntafiya amma lam amman inilah berapa ungkapan Imam Qayyim mengatakan bahwa kita tidak boleh ini mengharapkan kepada seseorang menerima pendapat seseorang saat ini seorang alim pernah salah ini oleh sebab itu maka kita harus jelas dalam hal menyikapi jika ada ulama-ulama yang keliru. yang panjang sekali. Kita ringkas hal yang ketiga karena ingat waktu adalah an-nasihibuz zallah. Bahwa orang yang tersalah tersebut ini yang ketiga halnya. Pertama tadi apa? Kita wajib menanamkan dalam diri kita mencari kebenaran. Yang kedua, hmm? menjauhi kesalahannya, menjauhi kesalahannya. Yang ketiga yaitu salbuz idakan idza ahli sunnah. Ini tadi kan pertama mokif kita terhadap kebenaran. Yang kedua mokif kita terhadap kesalahannya, bukan seorang orangnya. Sekarang mokif kita terhadap orangnya bagaimana? jadi kah yang tersalah itu adalah orang ahli sunnah jamaah, walau pada musidqin wa ilmin dan dia betul-betul orang yang kita secara zahir kita lihat benar-benar dari ahli sunnah dan memiliki ilmu dalam Islam ini wasabi pun bukan lagi ulama yang sudah ya tua yang sudah ini yang bersukup berpengalaman dalam dakwah dalam ilmu ini sabi kufatlin memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak walam yastahir anhu ta'amudul mukhalafa tidak pernah ya terkenal dia itu secara sengaja menentang sur ya karena ulama kita aktoknya mereka itu kan dia biasanya nggak pernah mereka sudah jelas dalil ayat Al-Quran gitu lalu mereka menentang nggak ada ulama usulnya. Kalau pada min sabiqat sabifatihi. Di sini dikatakan bahkan perlu dijaga apa? kehormatannya ya kan dalam ilmu keduluannya dalam ilmu dan keutamaan. Wadarni zallihi dan apa? melupakan kesal kesalahannya. Apakah arti melupakan kesalahan ini kita ikut kesalahannya? Bukan. Ya kan? Karena dia istihad dan Allah mengampuni istihad dia, dia dapat pahala satu dan mengampuni kesalahan. Nah, ini Ya oleh sebab itu, maka kita lupakan salahnya. Walau lam nasluk hadat tarik, lam yaslam lana kafiru min afadil ummah. Jika kita tidak menempuh hal ini, setiap orang yang salah kita buang, tidak akan satu pun tinggal bagi kita ulama ini. Siapa yang mau jadi ulama di sisi kita? Kalau ingin ulama yang tidak punya kesalahan, ya, Oleh sebab itu, Imam Zahabi dalam terjemah tidak Bid'ah Sadusi, sangat bagus sekali taklid beliau karena eh, Abu Kota, eh, Qatada ini tabi'in ini Rumi Abu Qadar yaitu bermadzhab Qadaria. Lalu di akhir terjemahan kata oleh Zabi, mirip dengan perkataan ini bahwa seandainya setiap orang alim kalau kita buang kesalahannya, ya kita buang karena ada kesalahannya, tidak akan lam yaqalana alim. Nah, ada orang alim yang mau kita pegang ya kan? Kalau tidak ada sah, tapi ulama alusun jamaah yang jelas bukan kesalahan mereka itu yaitu nadira dan itu istihad istihadi jarang dan itu pun istihad itu bukan dalam hal-hal yang sifatnya jenas dalil jelas tidak cuman yang tidak ada dalil qat'i lalu mereka beristihad dalam mencari dalil memahami dalil di sini kadang-kala mereka itu ada tersah bukan setiap berkata mereka itu salah tidak Barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada yang akan kita sampaikan ini dapat kita manfaatnya bagi kita semua untuk langkah dakwah kita ke depan. Ya, agar kita jangan bingung dalam menyikapi karena ada fitnah baru pula di tengah kita kita ini sebetulnya ya tidak perlu kita nukil ke sini. Ya, mudah-mudahan fitnah ini cepat padam. Ya, oleh sebab itu kita mohon kepada Allah dilihatkannya Allah ma'arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba Wala taj'alhu mustawisan alaina fanadil. Ini doa harus dibaca terus ya Ikhwan. Ya Allah, lihatkanlah yang benar itu kepada kami benar. Dan yang salah itu adalah eh, lihatkan kepada kami yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkanlah yang salah itu benar-benar salah di mata kami dan berilah kami kekuatan untuk menjauh, menjauhinya. Jangan engkau jadikan samar-samar kepada kami sehingga kami nanti akan sesat. Ini antara doa. Kemudian seringlah selalu membaca doa keluar rumah. Apa bunyi doa keluar rumah? Allahumma bismillah tawakkaltu Allah Allahumma na'udzubika an ajl aw udal an ajl aw uzal an adil aw udla an ajl aw yuzhal alayya hafal doa ini ini doa azim ya ketika keluar rumah kita katakan Allahumma inni a'udzubika an adil ini Ya Allah, bahwa saya saat ini akan menyesatkan orang lain atau disesatkan orang lain. Saya dikelincirkan, eh, mengelincirkan orang lain dari kebenaran atau mengelincirkan orang lain dari kebenaran saya di apa namanya menyolim orang lain atau dizolim orang lain saya membodohi orang lain atau dibodohi orang lain ini dakwah sangat doa yang sangat alim ya ketika keluar rumah subhanallah ini doa yang kita baca subhanallah ini datang dari Allah diberikan wahyu kepada Rasulullah SAW sehingga doa ini membela kita dari berbagai bentuk pemikiran yang menyimpangkan kita dari agama ini kemudian doa waktu apa salat tahajud doa kita Allahumma rabba jibril wa ikahil wa israfil fatra samawati wal ardh ini ini antah tahkum baina ibadika fi makam fi yakhtalifu eh, ihni ihdini eh, lima ikhtalifu fi eh, ikhtalifu fi min al-haqqi bi innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim ini doa harus banyak kita baca doa-doa yang menyelidiki kita dari hal-hal yang mungkin akan mengalincirkan kita setelah kita kenal kebenaran lalu kita tergelincir kepada fitnah-fitnah yang menyebabkan kita bingung di dalam memahami agama ini Demikian barangkali pemahaman eh, penjelasan-penjelasan kita mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini manfaat bagi kami sendiri yang menyampaikan dan dapat mengamalkannya di dalam uh, kehidupan kita berilmu dan beramal dan berdakwah. Demikian saja atas segala kekurangan mohon maaf atas segala kekurangan ya dalam penyampaian yang tadi. Uh, ini insya Allah waktu sampai setengah empat ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa akan kita jawab insya Allah. Dari internet, hmm? dari internet. Ini ada di internet. Pertanyaan dari internet, Ustaz, man, uh, mana sebaiknya didahulukan dari mengkredit rumah atau menikah? Umur anak sekarang tak 26 tahun. Maksudnya mengkredit rumah apa? Beli rumah gitu. Hah? Hah? Beli rumah dulu, baru nikah. Ya nikah aja dulu lebih baik kontrak dulu ya kan kan nggak ada syarat baru nikah harus punya rumah kan ya kontrak dulu nanti sudah ada rezeki baru beli rumah ini beli rumah belum ada isinya buat apa ya kan bayar utang kan mikir sendiri jadinya kan wah ini bahaya nih kalau begini ya kan ngerjain rumah sendiri lagi ya kan mikir sendiri nah nanti kalau sudah beristri mikir kredit rumah sudah dua orang mikirnya kan bagi-bagi nggak terlalu repot gitu sudah ada yang menghibur, Allah malam ya kan. Baik, ketika di hadapan apa nih musala, kemudian ada dua pendapat yang berbeda dari dua ulama, maka kita lihat dalil-dalil yang digunakan. Jika kita tidak punya kemampuan melihat dalil-dalil itu, uh, bagaimana? Ini apa ini maksudnya? uh, di hadapan masalah kemudian ini dihadapkan kepada masalah maksudnya begini. Pertama kita dilihat astikoh dan ulama mana kita astikoh. Di segi dalilnya itibar sunnah, al wara itu yang pertama kita lakukan. Jika kita seorang orang belum mampu menelaah dalil dan dalil, atau kita dengarkan penjelasan ulama ini begini, penjelasan ulama begini begini, ya dengarkan penjelasan ini kita lihat dalil-dalil kedua belah pihak kedua pihak biasanya terdapat kamu dalil nah, lihat dalilnya menang lebih dekat kepada pemahaman yang benar ya diapain kepada yang tidak kepada kita kemudian juga ditopang mana ulama-ulama Ini kibarnya juga diperhatikan karena biasanya orang-orang yang sudah tua dalam ilmu dan dakwah itu lebih banyak mengalami pengalaman dan juga mengasih dalil dan juga mengasih masalah dan mafsadah. Tapi kalau kita yang muda-muda begini kadang-kadang istiqjal banyak di dalam memberikan pedang. Allah Baru-baru ini Anda mendapatkan undangan dari sebagian salafiyun yang mentahzir ustaz tempat anak belajar ada salah satu ustadz melarang untuk datang ke majelis mereka karena katanya syubhat. Tanya apakah apabila anak ikuti kata-kata ustadz ini anak jatuh pada sifat taklid dan ta'ajub atau tidak? Kenapa para ustadz sering tahzir dan hajar ini? Ya, karena pertama, kalau ustadz kenapa ditanya? Kenapa dia dihajar? Apa bid'ah yang dilakukannya apa? Kemudian kalau ini apakah ulama mengatakan bid'ah begini? Apakah ada dalilnya? bagaimana pandangan ulama dalam hal ini itu kita, kalau dia nggak punya dalil untuk apa kita ikutin dalam perkataan dia ya dikatakan oh itu sururi lalu ya apa itu sururi Gak tahu dia sururi ya kan nah, itu salah dia sururinya dia belum tahu jangan-jangan ini orang Batak padahal orang Palembang kenapa karena sama-sama mukanya merah katanya nah gitu belum tentu kalau sampai itu, apa dalilnya menuduh? Ada bukti enggak? Ini al-bayyina bukti mudda'i. Harus ada dalil, buktinya apa? Nah, sururi itu apa? Tentu diterangkan dulu apa yang sururi menurut dia ya kan? Kalau sururi yang ma'ruf yang biasa kita ketahui kan mereka yang punya fitrah pertama dalam akidah dalam sunnah secara lahir memanjakan jenggot tidak isbat akidah asma sifatnya sesuai dengan hal sunnah tetapi yang menyeleninya dalam dua hal pertama ihtiram ulama wa ta'atul kalau begitu ah begini menurut kamu suri iya yang kamu tahzir itu tidak begitu dia tidak pernah mencela ulama tidak pernah menyuruh orang supaya merontak Nah, tepat hukum Anda berarti kan ini suruh menurut kamu. ya Kamu katakan begitu dia. nggak benar itu. Salah kamu berarti. Lalu katakan dia muamalah dengan Yaturas itu sururi. Apakah itu definisi suruh? Sururi adalah ayam muamalah dengan Yaturas. Gimana ulama mengatakan seperti ini? Ya kan? Kan setiap orang yang muamalah dengan sururi, salah dia. Bisa yang muamalah dengan sururi itu adalah orang takfiriyah kadang-kadang malah meremehkan hukum dia memberikan hukum yang ringan kepada orang ini jadi perlu dilihat kalau menurut dia yang suri adalah yang muamalah dia turas A ini memang ustaz saya itu muamalah dengan turas katakan aja kepada dia tapi definisi sururi tidak seperti yang kamu pahami ini salah kamu jadi oleh sebab itu kalau ada orang nuduh ditanya dulu menurut dia yang suri itu apa maknanya menurut kamu suri itu apa Ya kan? Jangan dulu mengingkari atau saya nggak suruh idam. Apa suruh menurut kamu? Lalu tanya dulu artinya. Kalau sesuai dengan apa yang ditentukan yang dituturkan baru. Kalau tidak ya katakan. Nah salah kamu di sini. Definisi suri yang salah kamu. Atau kalau benar kan surinya, nah benar kamu menuduh karena ustaz itu nggak begitu, ya kan begitu caranya. Nah itu perlu diterangkan apa yang maksud suri dan tidak surinya. Itu perlu diterangkan. Oh karena dia salah ngomong begini, Taib, Nanti saya tanya, memang ada ustaz ngomong begitu kan kadang-kadang orang yang kadang hadir dalam majelis yang tujuan tidak mencari ilmu tapi untuk meneliti sebagai intel itu yang ditangkap ada kalimat-kalimat yang penting dicari oleh dia sub ah, ini bisa dipergunakan untuk tafsir. gitu. punya radar dia dia konsentrasinya kayak sesuatu kalimat aja padahal kadang-kadang maksud ustaz nggak begitu kadang-kadang ustaz itu kadang-kadang salah ngomong ya kan lalu itu yang dibawa oleh dia ini salah dalam menghukum. Tawa pun kalau salah, belum tentu dia itu tidak sadar dia saat itu salah. salah. Terangkan pada ibu salah Ustaz. Kalau Ustaz terangkan dulu, oh iya salah ngomong dulu. Nanti saya jelaskan. Nanti saja jelaskan bahwa saya salah. Begitu, nggak langsung ditahzir, salah langsung ditahzir. Semua ulama habis ditahzir nanti. Sebelum saya ikut kajian salafi ini, biasanya saya ikut apa nih? halakoh sebuah partai tapi selalu yang ikut halakoh tersebut tidak ada satupun materi yang nyangkut di hati-hati terasa kadang apa nih Halakoh tersebut masjid suatu bebas di hati apa? tersebut menjadi suatu bebas di hati apa nih leweng murabi yang menjadikan peserta halakoh terikat dan organisasi tersebut dan setelah saya ikut kajian salah semuanya menjadi terasa masuk ke akal dan sesuai di hati apa ini bisa dikatakan suatu hidayah ya jelas di halako mana ada politik aja yang diajar akidah nggak diajar sholat nggak benar nggak diajar ya bagaimana cara atau kiat agar hidayah itu tetap uh, apa nih tidak hilang atau luntur apakah menyetujui hal halakoh sebuah organisasi merupakan uh, eh, taklid organisasi bisa saja taklid jika semua yang dikatakan murabinya diterima oleh dia tapi kesalahan organisasi ini bukan dari situ kesalahan organisasi ini banyak bukan taklid saja ya karena memang kalau murabi-murabi itu memang macam orang taklid misalnya taklid karena nggak pernah dalil dibuka karena memang nggak punya dalil kedua adalah menyebutkan waktu membuang waktu. Ketiga adalah bicara dengan tidak pada kelayakan dia. Bicara dengan secara politik dia nggak politikus. Min husni islaman mar'i tarku melayani. Di antara kebaikan Islam seorang itu meninggal sesuatu yang tidak pantas dia lakukan. Ya, petani jangan ngomong politik, udah urus saja sapi, sawah misalnya. Lebih baik untung. Ya kan? Keluar pagi bersumpit-sumpit. Dia untung sendiri. Kalau bicara politik, yang untung apa? Caleg-caleg aja yang untung. Ya, Kemudian apalagi manfaat yang besar menghadiri masjid ilmu adalah masalah iman. Rasakan apakah dalam masjid-masjid seperti itu ada iman? Mana ada iman? Karena tidak ada dalil yang dari Al-Quran Sunnah. Tidak akan bertambah iman kita. Kemudian agak tegar jalan petunjuk pertama adalah yang pertama tentu yang utama sekali melakukan menghadiri majelis ilmu yang memang disampaikan oleh orang-orang yang berilmu itu. Yang kedua teman, ya penambah ilmu membeli buku-buku majalah-majalah Islam yang memang sampai ditulis oleh orang-orang berilmu. Yang kedua teman, cari teman yang memotivasi mencuri ilmu dan selalu cinta pada ilmu dan beramal soleh dan akhlak yang baik, ya dan istiqomah. Yang terakhir adalah doa. Doa jangan lupa. Maka itu setiap hari kita ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Doa yang kita tunjukkan tadi, senantiasa mohon kepada Allah. Ah, jangan saya sudah serapi pulen ini nggak bisa insya Allah diganggu oleh subat-subat lain. Jangan sombong dulu. Ah, satu kali kena hajar udah bingung aja ya kan? Wah, langsung lilum. Ada aja anaknya nggak diterima di Bukhari aja langsung pusing ya kan? Itu nggak terima di Bukhari aja anaknya langsung pindah mazhab ya, langsung pindah dia. <laughs> Jadi ini selapi itu jangan sombong dulu lah, ya kan? Mesti kita apa? Selalu tawakal dan berdoa kepada Allah. Jangan, saya sudah sering hadir pengajian, banyak baca buku. Insya Allah nggak kena subhat, jangan. Ya kan? Subhat itu sangat berbahaya. Ya. Mudah aja ya kan? Ya, menurut cerita dari kan kita di sini kan, hanya karena nggak diterima anak di Bukhari saja sudah pindah dia, pindah ngajinya. Ini mudah saja. Ya. Jadi itu buktinya ya. Jadi dalam supaya kita tetap dalam hidayah, senantiasa menyirami diri kita ini dengan ilmu dan iman, senantiasa fasilitas apakah itu dengan menghadiri pengajian, buku-buku agama, kemudian berteman dengan orang-orang senantiasa ini dalam eh, kita lihat selalu dimotivasi kepada kebaikan, hadir majlis ilmu, ya. Karena teman itu oh, Rasulullah sangat menasihatkan sekali almaru ala dini khalili, penting sekali teman itu. Kalau tidak salah-salah teman, ya mudah kita dibawa ke sana sini Kemudian terakhir adalah doa doa kepada Allah Subhanahu wa Kemudian pertanyaan ibu-ibu nih, banyak ini ibu-ibu nih, ini apa dia? Ya? Ustaz, bagaimana bila seorang suami yang mau mengikuti sunnah dengan alasan karena sang istri belum mendapatkan keturunan sehingga dia mau berpoligami. Sedangkan kita ketahui dalam janji pernikahan seorang suami ataupun seorang istri mampu menerima kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan. Bagaimana pandangan Islam mengenai e, kondisi tersebut maupun dari segi materi sang suami memang mampu. Kalau mampu dibolehkan saja. Kalau mampu di bidang materi silakan itu. Itu lebih baik. Ya, lebih baik ya dan ini yang dimaksud perjanjian-perjanjian ini tidak masuk sini karena jelas di alam nikah itu kan apa kalau tidak punya anak termasuk dalam perjanjian tidak masuk itu karena jelas itu bahkan itu sudah melanggar perjanjian itu ya kan karena kalau mau menikah kan mau mendapat keturunan ini melanggar perjanjian ini pintar juga aku cari ini dalil kan syarat harus dipenuhi gitu ya katanya ini ya tapi dia nggak ingat bahwa syarat dia nggak dipenuhi oleh dia ya kan ya, oleh sebab itu di sini jadi seorang istri jadi memang tidak masalah sebetulnya kalau ini seorang suami kita mampu segala macam ya kemudian sebetulnya begini kadang-kadang ada orang istri dua, istri itu yang memotivasi kadang suami itu buat zalim. Tapi kalau seorang istri itu mengetahui al ilmu, memiliki ilmu, justru dia akan motivasi suaminya buat ah. Jadi kalau umpamanya dia tidur di rumahnya sudah lima malam lemas, ya kenapa di sini terus kan istri yang satu oh, gimana? Biasa, jangan enak itu membiarkan kezaliman ya kan? Kalau orang uzur agama Nasrani mau mazluman. Ini enggak. Wah ini sudah sangat cinta berarti sama saya. Jangan. Jangan dibiarkan kezaliman. Ini yang baik. Jadi jangan pula dimarahi. Jadi baik-baik gitu ya. Artinya begitu. Sebetulnya kalau tidak ada ego, sebetulnya ya kadang-kadang istrinya yang mengatakan kamu sudah tidak cinta lagi sama saya sehingga kamu nikah lagi. Tidak begitu definisinya. Kenapa? Rasulullah sangat mencintai Aisyah. Justru Rasulullah juga punya is istri yang lain. Ini satu kosong juga buat akhwat. Tadi kata Ikhwan ini akhwat menang tadi Ustaz katanya. Jadi maksudnya begitu. Jadi yang perlu kita ukur itu adalah sesuai dengan kebenaran. Jangan perasaan dulu yang kita majukan. Oleh sebab kita katakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la qaddimu baina yadayi rasulih. Jangan dahului ya Allah dan Rasul. Apabila Allah memutuskan sebuah perkara, sebenarnya surah Ahzab tadi kita bacakan. Jangan jangan cari alasan-alasan. Jangan-jangan nanti kamu tidak adil. Belum dicoba aja sudah hukum tidak adil. Coba dulu. Begitu. Kalau waktu dia tidak adil, nah mas berlaku adil lah kan dalam isi dua harus adil. Begitu. Jangan pula nanti kan tidak adil kan ceraikan lagi yang untuk kedua itu bukan begitu maksudnya. Mas, sekarang kan berat kan sebuah mas harus adil. Ini belum belum dicoba sudah ini ya kan. Nggak nanti gitu. Jadi sebetulnya jika sesama kita kemarin kan, kan sebab ada apa kerjasama kerjasama kerjasama kalau nggak ada kerjasama ya nggak akan bisa agar akhwat itu terbuka hatinya mengizinkan ya bagi suaminya yang memang mampu atau memang ada sebab syar'i itu tolong tempatkan dirinya pada akhwat yang tidak punya suami itu bagaimana kira-kira Nah, bagaimana kita kalau dalam posisi seperti itu? Ya kan? Biarlah saya dimadu pun sekali mau kan begitu perasaan saat itu kan? Nah, oleh sebab itu, jadi kita itu bukan perasaan yang dulu, itu kebenaran. Itu bukan tidak ibadah bagi sang istri, ibadah. Karena dia menerima kesabaran dan itu juga menolong, menolong saudarinya se saya manhas dan seagama. Menolong saudarinya. Yang terlantar tidak ada naungan. Tapi selama ini kita kan tolong menolong tuh ngasih uang saja gitu. Coba sekali-kali kasih suami. Jadi maksudnya seperti itu, jangan jangan nanti ini semua bapak-bapak ketawa semua yang nanti saya yang diburu sama akwat di luar nanti. Jadi begitu. Kalau ada asbab syar'i, jadi jangan jangan juga berpisah. Dan sebaiknya itu ya ikhwan. Perceraian itu bukanlah hal yang sangat ini dimuliakan ya tidak. Mana lebih baik? Ini kan ini lebih baik dari separuh Allah baik nggak punya sendiri. Itu kan salah konsep hidup kita. Ya kan? Kan lebih baik tidak lebih baik punya sepa separuh. Mana lebih baik nggak punya kaki daripada punya kaki satu? Kan begitu. Karena orang pula konsepnya ubah, saya nggak mau setengah-setengah gitu kan, kadang-kadang dia begitu. Tidak begitu. Dan juga tidak setengah-setengah kok. Kalau pulang suaminya kan utuh, nggak setengah pulang. Jadi oleh sebab itu, jika ada asbab syar'i tidak masalah. Tetapi yang penting kita harus nah dan juga agar lebih akur begitu, ya akan lebih baik ini akhwat itu sendiri melihat mana yang kira-kira akhwat yang baik untuk suaminya. Biasa saja dia milikan yang bisa akur dengan dia, yang bisa bisa kerjasama dengan dia, itu akan lebih baik kalau seperti itu dilakukan. Itu tolong menolong yang kemarin kita sudah pelajari tentang kerjasama kerjasama yang baik dalam dua keluarga itu. Ini kadang-kadang karena dia mau mendidik orang orang lain daripada suaminya beranaklah, bersuami, beristrilah, istri lagi. Kan lebih baik dia anak suaminya sendiri yang dididiknya kan. Walaupun dari istri yang lah Nah, itu mahram bagi dia sendiri malah. Tapi kalau dia ngambil anak orang lain, kan tidak mahram dia dan tidak mewarisi dia. Ini oleh sebab itu apa yang diberikan oleh agama kita yakin itu terbaik, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Tidak enaknya laki-laki saja, pasti untuk perempuan juga itu terbaik. Begitu. Pasti yang terbaik, terbaik. Tapi kadang-kadang ketika kita tidak mampu melihat hikmah di belakang itu semua, kita malah langsung ini menolak hukum-hukum agama begitu. Kemudian dan gimana Yang dalam pandang Islam, bila laki-laki yang mau dipoligami pada zaman sekarang tidak mencontohi Rasulullah, karena Rasulullah berpoligami dengan janda-janda dan dengan niat menolak Sedangkan rata-rata laki-laki zaman sekarang ini mau berpoligami dengan eh, para gadis, ini majikan, ini ah, Ya. Mungkinkah ini yang hanya sebuah nafsu belaka atau dibolehkan yang lain? Boleh. Jika suaminya boleh. Tidak menikah, kalau menikah pun karena hawa nafsu boleh, karena itu dibolehkan menikah. Disuruh menikah. Walaupun dia tertarik dengan seorang gadis, karena menikah itu boleh dengan agama, bukan haram. Dan itu tujuan menikah. Kedua itu bukan semata-mata apa? Untuk menolong wanita saja tidak. Jika seorang laki-laki itu takut diri terjatuh pada zina, dia hukumnya wajib. Jika tidak cukup satu untuk dia. Ini perlu dipahami. Oh Rasulullah menikahi janda-janda, kita Rasulullah juga menikahi yang enggak. Nah, di sini tidak ada dalam orang undang sunnah ini. Ini saja yang janda-janda tadi kita sudah katakan ada juga yang gadis. Nah, kemudian ya Mana lebih baik suaminya menikahi gadis daripada janda? Kadang-kadang janda itu malah lebih merepotkan ya kan? Daripada gadis. Nah, jadi sebetulnya memang Allah sebaiknya kalau ada yang memang butuh tolong dari janda-janda memang ini kita tidak masalah juga. Tapi jangan menyalahkan itu yang kita maksud. Bukan menyalahkan pula orang milih janda enggak. Bukan memilih janda tidak hal yang dianjurkan tidak. Bukan begitu maksudnya yang salah paham nanti ya. Ini Ustaz nyuruh yang gadisnya enggak. Nanti salah pula. Jadi maksud kita menjelaskan jangan ke sini jangan juga berlebihan di sini. Itu yang kita maksudkan. Jangan pula ketika suaminya ingin dapat istri gadis, oh pilih yang janda aja, jangan. Karena ini juga ada sunnahnya, ini juga ada sunnahnya. Ini ada batu-batu, kenapa ini? Ustaz Ana mau bertanya mengenai fenomena posibuk situs jejaring sosial di internet yang sedang marak mengundang pro kontra di kalangan para ulama. Bukan para ulama yang kontra, saya belum tahu. Hanya santri yang pro kontra itu. Santri NU ya kan? Bukan para ulama. <laughs> Santri bukan para ulama. Ini harus jelas ya. Jadi para ulama masih belum bicara dalam hal ini. Yang baru bicara adalah santri. Harus perlu paham. Harus bedakan mana santri, mana ulama. ulama. Jangan santri diangkat jadi ulama, ulama jadikan santri. Kemudian masalah hukum ini jelas itu hukumnya kembali dari wasilah. Ini ibarat TV, TV itu TV-nya nggak haram yang haram apa? caranya. Gitu. Ini seperti beli pisau. Kalau digunakan untuk bunuh orang, haram ya kan? Jangan jual pisau di sana di pasar lagi kenapa? Banyak orang terbunuh karena pisau. Gimana kira-kira? Jangan ada lagi orang berkenalan kenapa? Banyak tabrakan. Bukan begitu perkaranya. Oleh sebab itu yang melihat masalah-masalah yang besar seperti ini dikembalikan kepada ulama bukan santri. Ya, ulama jadi bukan bukan santri. Kemudian ini bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal tersebut dilihat pandangan ulama salaf karena ada yang memfatwakan haram tetapi kan, ada yang membolehkan dengan persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu tidak ya semua yang ada haram situ apa pun saya tetap haram. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang yang jual beli sama macam memang bisnis segala kan banyak sebetulnya hal yang baik yang bisa dilakukan itu itu dibolehkan tergantung dari wasilah untuk menggunakannya itu yang perlu dilihat, ya. Bolehkah meniatkan menggunakan fasilitas internet tersebut untuk mencari teman, saudara, jodoh? Ini jangan, jodoh jangan, saudara juga nggak boleh. Karena anak lihat di situ juga ada komunitas salaf al-sunnah jamaah. Jadi kalau pemahamannya sema akhwat saja, tapi begini, lihatlah masalah. Anda katakan tidak Internet itu sangat berbahaya kecuali bagi orang-orang yang butuh saja boleh. Karena walaupun antum tidak membuka, dia datang sendiri, terbuka sendiri dia. Ya kan? Langsung sistus yang macam-macam itu datang. Ini insan kalau lemah iman jangan. Ya. Makanya kalau anak sendiri kadang-kadang nggak -kadang nggak mau anak buka email suruh aja kadang-kadang teman buka email gitu. Enggak ini kadang-kadang setan pinter gitu. Ini ada apa ini mencoba-coba keluar macam-macam nanti ya ada. Itu kan kita ini kadang-kadang cobanya apa yang kedip-kedip ini pecat lah kedip-kedip itu kan kecuali ada keperluan ya oh Ustaz sana kan website website banyak website website itu bukan tujuannya untuk orang-orang yang memang biasa di internet ya kamu belilah buku-buku agama baca di rumah kenapa harus lewat internet baca ya kan dengar pengajian banyak wasilah lain tidak hanya internet saja kan begitu tapi kalau memang ya biasa semuanya butuh semacam ya hal yang lain lagi kalau ingin ikut pengajian, itu kan banyak pengajian. Ya telaki di internet itu kan bukan telaki namanya nanti. Ya. Inasa kita, ikhwat itu harus menimbang masalah dan masalah. Ada orang yang mampu menahan diri dari maksiat ketika ada orang yang kuat dari fitnah wanita, ada yang kuat dari fitnah hak. Ada orang yang tidak kuat dengan fitnah wanita kadang-kadang. Tapi kalau dipercaya memegang uh, kunci apa namanya toko emas, nggak akan cianak dia. Tapi kalau dengan wanita, dia lah ada orang yang kalau dengan wanita kuat imannya, dengan harta tidak tuh Macam-macam. Sesuaikanlah diri kita, jangan kita. Tapi semua fitnah itu, oh saya kita saya dengan wanita nggak apa-apa, jangan pula nanti sambil kesimpulan yang lain. Maksudnya semua fitnah itu wajib kita jauhi. Tapi internet ini memang penuh dengan fitnah. Iya. Sebaiknya dijauhi jika kita tidak daruri untuk menggunakan itu. Ada pun ingin mencapai ilmu banyak cara yang lain. Informasi-informasi tidak apa-apa juga, tapi jangan menghabiskan waktu di sana, apalagi itu. Gunakan sewajarnya saja kalau memang butuh, sewajarnya saja. Sebutuhnya saja. Digunakan, jangan berlebih-lebihan. Jadi, makanya anak kadang-kadang itu buka, itu memang tuh kadang-kadang anak email. Itu orang lain. Karena di sana itu antum ingin lihat, petik ini, petik sini, nah, oh cari ini, cari itu jadinya. Gak tahu-tahu sudah tiga jam aja ya kan. Nah, itu seberapa habis waktu kita? pekerjaan terlantar. Bahaya, memang kecanduan, setan di situ masuknya. Jadi tidak sadar kita. Demikian saja orang barangkali masih ada pertanyaan kan? Oh ini satu lagi kayaknya. Ustadz mau tanya tentang masalah takdir bagaimana ulama sunnah mengambilnya. Ini masalah takdir kali sudah pernah juga kita singgung di Palembang hal ini. Dalam beriman kepada takdir harus kita pahami ada dua hal. Pertama ada namanya takdir kauniyah, ada takdir syar'i. Apa? Irada kauniyah, irada syariah. Irada kauniyah adalah ketentuan Allah yang telah diputuskan secara kauni kepada setiap makhluk. Pasti terjadi, tapi irada kauniyah tidak mesti dicintai oleh Allah. Contoh, ya kafirnya orang kafir itu irada kauni, Ini Adanya kekufuran diciptakan iblis, adanya makhluk-makhluk yang berbahaya diciptakan Allah, itu menunjukkan apa? Ya, itu irada kauni dan irada syariah adalah yaitu perintah-perintah Allah yang ada dalam agama Al-Quran dan Sunnah inilah yang harus kita jalankan karena irada syariah ini yang diredai oleh Allah nah itu yang harus kita ikut bukan menyerah ini sudah takdir tanpa bekerja dan berbuat enggak manusia jangankan untuk urusan agama Coba kalau dia memang jujur dalam takdirnya, berdukuja dengan takdir, duduk aja udah. Gak usah cari makan. Bahkan kalau makan duduk aja, nasi itu jalan aja ke mulut sendiri nanti kalau takdir kalau saya kenyang. Karena Allah apa? Khalaqal asbab wal musababat. Allah menciptakan salah satu ada sebabnya. Malam adanya Sebenarnya matahari Allah ada menciptakan sebab-sebab. Maka kita wajib melakukan mengambilkan sebab, tetapi tidak bergantung kepada sebab semata harus bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sudah melakukan sebab belum tentu pasti apa yang kita ingin dapatkan itu terjadi. Pokoknya kita ingin dapat anak dan keluarga. Banyak orang sudah istri empat juga nggak belum punya anak kadang-kadang. Satu nikah lagi juga nggak punya anak. Nikah lagi juga nggak punya anak. Nikah lagi juga nggak punya anak. Kan sudah berusaha dia itu. Nah, itu boleh saja ada berusaha tapi belum pasti dia berhak. Tapi wajib kita melakukan sebab sebab itu irada syariah yang wajib kita lakukan. Jangan menjadikan hujah irada kaumnya sebagai dalil. Yang hujah adalah irada kaum syariah dari dalil Al-Qur'an. Oleh sebab itu dua contoh ini jika antum paham baik di peristiwa dari keduanya dilakukan yang terjadi di masa Amir Mukminin Umar bin Ketika beliau mau masuk Syam, terjadi di sana wabah yaitu penyakit menular. Dalam perjalanan itu uh, Umar mengatakan ini uh, bukan Umar. Umar mengatakan Amir bin radhiyallahu mengatakan kalau begitu kita undur dulu. Dia bertanya, siapa di antara kalian yang punya ilmu tentang hal ini dari dari Rasulullah SAW? Ini menunjukkan betapa sahabat dalam setiap kondisi bertanya tentang dah dalil, bagaimana anjuran agama begitu. Nah, kemudian nggak ada yang menjawab karena sahabat yang mengeluarkan hadis ini lagi agak buang air kecil menjauhi. Lalu setelah itu uh, Umar bin Khattab mengatakan kepada sahabat, kalau begitu kita undur masuk Syam, masuk Palestina. Karena terjadi sana wabah. Lalu salah seorang orang mengatakan, salah seorang sahabat yang bersama Umar Amir Mu'minin mengatakan, apa atafarun pada Allah ya mu'minin? Apakah engkau lari dari takdir Allah yang mu'minin? Apa jawab mu'minin? Nam, nafiru min qadarillah ila pada qadarillah. Iya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lah kita cari takdir yang baik. Lalu dicontohkan ayat ini. bagaimana kalau salah seorang kalian mengembala kambing di padang rumput yang kering kerontang, nggak ada rumputnya? Apakah kalian akan tetap di situ atau kalian mencari padang rumput yang rimbun? Mencari padang rumput yang rimbun. Lakukan asbab. Semuanya takdirnya dari Allah. Kisah kedua ini, ini dihasankan ada yang mengaitkan kisah ini. Saya masih belum sempat untuk mengikuti secara puas uh, seperti ini. Itu kisah seorang mencuri di masa Amir Minin radhiyallahu anhu. Ini Lalu ketika diputuskan bahwa orang ini dipotong tangannya. Tak kalau mau dipotong, dia berhujah dengan kadar. Tunggu ya Minin. Apa? Saya ini mencuri dengan takdir Allah. Dia ya, kan berhujah dengan takdir Allah. Saya mencuri dengan takdir Allah. Maka Amr bin juga menjawab, saya memotong tanganmu dan juga dengan takdir Allah. Di oleh sebab itu tidak bisa berbicara dengan qadar dalam hal ma'ayib, dalam hal-hal oh, yang meninggalkan perintah agama, tidak bisa diikat hujah. Tapi kadar bisa jadikan hujah ketika kita setelah berusaha lalu tidak berhasil ini takbir Allah. Allah. Iya, dalam masaib, dalam hal musibah. Itu baru kita berhujah. Contohnya orang ketika dalam perjalanan ya kan pelan-pelan apa-apa. Namun juga kejar jatuh. Ini memang bisa dikatakan tak ini enggak dalam perjalanan ngebut kencang lalu kata berak nabrak orang sudah takdir iya tapi tidak melakukan se Nah, ini sebab itu ini dua hal itu perlu kita pahami bahwa takdir memang semua dari Allah, tapi kita mencari takdir Allah yang lebih baik. Jadi artinya kita melawan takdir Allah dengan takdir Allah juga. Takdir kaumnya kita usahakan dengan takdir syar'i, syar'i kita lawan. Nah itu barangkali ringkasnya apa yang kita jawab sehari ini. Sudah masuk waktu ya? Sudah. Demikian saja, mohon maaf atas segala atau kesalahan, barangkali ada yang kurang kuat dan kurang enak di badan Ya. atau di perasaannya sebagian kita mohon maaf saja demikian Subhanallah, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh